Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya yaitu mengenai ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yaitu orang-orang yang berada di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu permasalahan yang ke-20. Keyakinan mereka bahwasanya perbuatan-perbuatan tukang sihir dan perbuatan-perbuatan para dukun itu termasuk karamah para wali. Ini sangkaan mereka. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh tukang sihir atau perbuatan yang dilakukan oleh para dukun itu merupakan karomahnya para wali. Ini sangkaan mereka dan keyakinan mereka. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala. Al-mas'alatu al-ishrun, permasalahan yang ke-20. I'tiqaduhum fi makhariqis saharah wa ansalihim annaha min karamatis salihin. Keyakinan mereka Nah, pada perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan. Makharij itu adalah perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan. Nah, yang ditimbulkan oleh orang-orang sihir atau tukang sihir. Wa amsalim dan yang serupa dengan mereka atau yang serupa dengan tukang sihir seperti para dukun dan semisalnya. Ana min karamatis salihin bahwasanya itu termasuk karohmanya orang-orang soleh. Wa nisbatu ilal anbiya bahkan nah menisbahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan Nah, para nabi, nisbahkan kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana mereka menisbahkan bahwasannya sihir itu adalah ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sangkaan yang batal ya kita lihat. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan habdallahu taala, al mahariqu hiya al al khariqah lil 'adah bahwasannya Mahariq itu adalah perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan. Jadi terkadang terlihat dari mereka bantuan dengan jin bisa berjalan di atas air, bisa terbang, eh, bisa mengangkat barang yang barang yang sangat berat sekali barakallahu fikum. Tapi apa bantuannya dengan jin terkadang? Naam. Makharij, jadi perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan. Ya al-umuru al-khariqatu lil 'adah. Yaitu perkara-perkara yang keluar nah barakallahu fikum dari kebiasaan. Eh, dalam artian keluar dari kebiasaan manusia wa la yaqdiru 'alaiha illallah dan tidak tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu asli aslinya. Wa idza jarat 'ala yadai nabiyyin fahiya mu'jizah. Namun perkara yang keluar dari kebiasaan tersebut, nam seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan dan semisalnya, itu apa? Nam kata beliau wa idza jarat 'ala yadai nabiyyin dan apabila itu terwujudkan atau muncul dari melalui tangannya nam salah satu nabi fahiya mu'jizah, maka itu adalah mu'jizah. Misal qalbin asa hayatan li Musa alaihissalam. Seperti na'am barakallahu fikum mengubah tongkat menjadi ular. Sebagaimana ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wa mislu ma 'inda Isa alaihissalam min ibra'il akmah wal abras. Na'am barakallahu fikum seperti na'am kejadian yang ada pada Nabi Isa alaihissalam yaitu bisa menyembuhkan na'am barakallahu fikum penyakit abras itu penyakit belang. Na'am barakallahu fikum atau penyakit yang lainnya. Naam. Wa ahya'il mauta bi'idznillah. Naam dan juga menghidupkan enam orang yang sudah mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atahu Allah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mu'jizat allati a'dhamuha Qur'an al 'azim. Dan Nah, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizah-mukjizah yang ada, yang paling tingginya, yang paling besarnya adalah al Qur'an al Azim. Karena al Qur'an al Azim ini tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah jalla wa'ala. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menantang. Memberikan tantangan kepada orang-orang yang mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Al-Quran itu ucapan tukang sihir. Al-Quran itu adalah ucapan dukun dan semisalnya dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan tantangan di situ Allah ta'ala menantang mereka. Nam kulla in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu misli Al Qur'an ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la Nabi bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Perhatikan tantangannya sangat luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada mereka orang-orang yang mengingkari enam bahwasannya Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Enam kalau seandainya jin dan manusia atau kalau seandainya manusia dan jin itu berkumpul bersatu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang, yang lainnya saling tolong menolong. Dia akan mampu barakallahu fikum na'am, tidak akan mampu mendatangkannya. Karena Al-Qur'anul Karim nam datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba Alif lam mim, itulah Al-Qur'an. Nam dzalikal kitabu, Al-Qur'an, Al-Kitab. Nam, la raiba yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan sampai kita melakukan isi daripada Al-Quran, kandungan daripada daripada Al-Quran. Semua yang terdapat dalam Al-Quran itu ada maknanya, baik yang kita ketahui maupun yang diketahui oleh sebagian para ulama, ulama tafsir, atau perkara yang manusia tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala seperti huruf al-muqattaah. Eh, seperti al-huruf al-muqatta'ah huruf-huruf nah barakallahu fikum potongan-potongan huruf seperti yasin, toha, hamim, alif lam itu semuanya kita yakin bahwasanya ada maknanya Nah, barakallahu fikum yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perhatikan di sini, alladzi a'jazal bashariyata kullaha. Yang mana Al-Qur'an itu membikin seluruh manusia seluruhnya tidak akan mampu. Naam, membikin apa? Membikin lemah untuk membikin apa? Untuk mewujudkan nah barakallahu fikum membikin tandingan nah barakallahu fikum terhadap Al-Qur'an tersebut. Wa a'jazal jin wal ins dan anya tu mislih dan juga membuat jin dan manusia pun tidak mampu mendatangkan yang semisalnya sebagaimana ayat yang sudah kita uraikan, sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan. Qul la in sama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an la bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Nah, perhatikan ancam eh, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Al-Qur'an ini datangnya bukan dari sembarang Nah, tempat barakallahu fikum Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala wahyu yang Allah telah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Sehingga kita harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum harus ber, berhati-hati. Nah, jangan sampai sembarangan mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia biasa dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum karena orang-orang kufar ketika mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Nah, tidaklah ini melainkan ucapan manusia Akhirnya Allah Taala mengatakan, "Namsa uslihi sakor." Sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Ya, perhatikan itu. Menunjukkan bahwasanya tantangan sangat berat, tidak sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Lau kana min indi min indi ghairillahi lawajaduhu lawajadu la nam. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, saya akan dijumpai di dalamnya perselisihan yang banyak. Nah, barakallahu fikum perselisihannya sangat banyak. Tapi bagaimana? Tidak ada satupun. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang diragukan. Semuanya adalah khabar yang yakin, khabar yang benar yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-muallif al-syarih rahimahullah taala waffaqahu Allah taala Syekh Shalal Fauzan. Naam hafizahullah taala wa waffaqahu Amma idza jara khariqul 'adah. Adapun apabila ada sesuatu yang muncul atau keluar dari kebiasaan ala yadi abdin salihin yang bersumber dari seorang hamba saleh, taqiyin yang bertakwa, mukmin yang beriman, fa hadza yusamma karamatan min Allah. Ini dinamakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya bedanya ya? Ajraha ala yadihi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui tangannya. Imma li hujjatin fid din, imma orang tersebut diberikan apa? Hujjah dalam agama ini, Nah, dalam melantunkan hujah-hujah, nah barakallahu fikum, nah lancar dan juga gentar dalam membela agama ini. Nah, barakallahu fikum, semua perkara dibantah dalam artian perkara batil dibantah, nah dikupas satu demi satu dan semisalnya. Kehebatan tersebut bisa jadi karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa imma lihajati, lihajatil muslimin atau na'am barakallahu fikum dalam bentuk kebutuhan terhadap kaum muslimin. Kama hasala li Maryam alaihi salam sebagaimana terjadi pada Maryam alaihi salam fi anna Zakaria, na'am yaitu ketika nah bahwasannya Zakaria, na'am barakallahu fikum idza dakhala alaihi al-mihrab, ketika masuk pada na'am eh, pada mihrab yang ada pada na'am kamarnya Maryam tersebut wajada indaha rizqa. Dia mendapatkan di sini itu ada rezeki. Wahia mutafarriqatun lil ibadah. Padahal dalam keadaan Maryam alaihissalam itu nam memfokuskan dirinya, meluangkan dirinya untuk beribadah di hadal mihrab dengan mihrab ini. Wa huwa makanul ibadah yang mana nah mihrab tersebut adalah tempat untuk ibadah. Kadzalika ma hasala ashabil kahfi. Demikian juga yang terjadi pada ashabil kahfi, orang-orang yang di dalam nam gua minan naum at-tawil, ya, berupa nah tidur yang panjang wa baqaihim ala halatihim dalam keadaan demikian tetapnya mereka di atas keadaan mereka lam takunil ardu ajsamahum Nah, bumi ini atau tanah ini tidak memakan jasad-jasad mereka. Walam yahsul fi hayatihim khalalun. Dan apa? Dan tidak terjadi pada kehidupan mereka kerenggangan pun. Ya, kerenggangan satupun tidak terjadi pada mereka. hadamin min karamatil aulia. Ini termasuk karomahnya para wali. Jadi kita sekarang ada pertanyaan, apa kita ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita semuanya ingin menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kuncinya bagaimana? Kuncinya tidak bertapa. Nah, seperti yang dipahami sebagian orang-orang sufi yang barakallahu fikum bertapa di sini, di gunung sekian hari, bertapa di gua sekian hari, tidak makan, tidak minum. Ini bukan kunci menjadi wali. Menjadi wali itu sholatnya aktif, rajin sholatnya, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Nah, barakallahu fikum. Naam, ala inna awliya Allah la khaufun la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat mereka adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka sedih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Kuncinya adalah beriman dan bertakwa. Bukan nah meninggalkan perkara-perkara ibadah. Jadi sayang sekali orang-orang yang katanya ingin jadi wali kemudian bertapa, sehari eh, sehari semalam tidak makan atau bahkan berhari hari bahkan berbulan-bulan untuk mencari kekayaan bertapa di bawah gunung eh, atau bertapa di dalam gua dan semisalnya itu semua kebodohan belaka itu adalah bisikan setan yang terkutuk yang berupaya untuk menjerumuskan nah barakallahu fikum eh, manusia ke dalam kebinasaan walinya billah nah kita lanjutkan Amma ma yajri, amma ma yajri mimma al-khawarik al 'adat ala aidil kafara. Adapun nah sesuatu yang nah terjadi eh, berupa nah barakallahu fikum sesuatu yang terjadi atau berjalan nah mimma yushbih dari perkara yang menyerupai khawarikal adat eh, perkara-perkara yang menyerupai apa keluar dari perbuatan atau ritual yang keluar dari kebiasaan ala aibil kafarah tapi melalui tangannya orang-orang kafir min afal syayatin Nah, itu termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Fahadi tu'tabaru minasy'awadzat wal hiyal was sihr at-tahyili. Nah, barakallahu fikum. Eh, jadi apa kata beliau sini? Amma ma yajri mimma yushbih al adat. pun yang terjadi, nah yang menyerupai dengan apa? Perkara yang keluar dari kebiasaan tapi melalui tangan orang-orang kafir dari perbuatan-perbuatan setan, maka yang seperti ini dianggap apa? Eh, itu termasuk cuman syawadat Ya, dalam artian bisikan-bisikan syaitan, bantuan-bantuan syaitan, wal dan hayalan-hayalan, wasihir dan sihir, atau ini sihir yang dalam berbentuk berbentuk apa hayalan. Aw min amal syayatin atau termasuk amal-amalan setan. Wastikhdamihim li ifsadi aqaidil ins wal idrari bihim. Eh, barakallahu fikum. Naam, yang mana apa? Yang mana syaitan tersebut menggunakan manusia atau, atau manusia meminta bantuan kepada syaitan Naam untuk apa? untuk merusak akidahnya atau keyakinan manusia. Atau sebaliknya setan juga seperti itu. Hmm, tujuannya merusak keyakinan manusia. Wal idrar bihim dan untuk membahayakan manusia. Walaisat minal karamat yang seperti ini bukan termasuk karamah. Jadi yang bersumber dari tukang apa tukang sihir atau dukun dan semisalnya itu bukan karamah. Kalladhi yatiru fil hawa seperti misalkan ada orang yang bisa terbang di udara. atau yang 'alal ma' atau orang yang bisa berjalan di atas air. Wa fajir dalam keadaan dia itu orangnya jahat eh, pemabuk, penjudi, eh, peminum khamer, penzina, tapi kok bisa ya berjalan di atas air? Ini ujian barakallahu fikum, ini ujian bala. Nah, barakallahu fikum ini bantuan dari syaitan dari jin Fahada min fi'li syayatin, ya kan ini termasuk perbuatan setan. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki, dikarenakan sebabnya nam ketatkala mereka mendekatan diri kepada para setan tersebut dengan kekufuran dan kesyirikan, khadamuhum, akhirnya para setan pun juga membantu mereka. Na'am barakallahu fikum. Terkadang seperti itu keadaannya. Wala'iyadu billah ya. Nah, dalam ilmu sihir terkadang syaratnya harus meninggalkan sholat, kemudian harus nulis Al-Quran ayat-ayat ditulis dalam apa dalam kamar mandi nulisnya pun bukan dengan tinta biasa dengan darah haid waliyatubillah itu kemudian sebagian Al-Quran diinjak-injak nah Allah musta'an itu semuanya menunjukkan bahwasannya perbuatan sihir dan perbuatan kekufuran nah Fahamaluhum fil hawa. Kemudian naam para setan tadi membantu mereka akhirnya membawa mereka di udara. Wa masyau 'alal ma. Akhirnya para setan tadi me, nah membuat mereka berjalan di atas air. Fama yajri ala aidiha ulail fajara minas sya'wadat syirki. Maka seluruh perkara atau perkara-perkara yang yang barakallahu fikum yang muncul eh, melalui tangan-tangan mereka orang-orang jahat al-fajarah jamak dari fajir minas sya'wadat syirk berupa perdukunan eh, barakallahu fikum atau bantuan syaitan dan kesyirikan huwa min a'mal syayatin itu semuanya termasuk perbuatan-perbuatan setan. Aumin min hiyanihim wa dajalihim 'alan nas atau termasuk apa? Nam eh, hayalan atau tipu daya mereka dan juga kedustaan mereka terhadap manusia dajjal nah dajjal ini adalah kedustaan ya ya na'am wahya umurun yata'allamunaha fima bainahum ini adalah perkara-perkara yang mereka mempelajari di antara mereka kama yata'allamuna sihra sebagaimana mereka mempelajari sihir wala yusabu ilal anbiya wa atba'ihim dan tidak boleh dinisbahkan kepada para nabi, tidak pula pada para pengikut nabi. Syai'un minha sedikit pun dari ilmu-ilmu tersebut. Walihada lamma nasabal yahud as-sihra ila nabiyillah Sulaiman alaihissalam. Oleh karena ini, ketika orang-orang Yahud menisbahkan sihir kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Sulaiman alaihissalam raddallahu alaihim bi anna sihra kufrun. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Naam, eh, wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru. Ewa. Eh, nabi Sulaiman enggak kafir, tapi para setan itu yang kafir. la yusabul kufru nam ilal anbiya dan tidak boleh nisbahkan kekufuran kepada para nabi wa Sulaiman salam minhum dan Nabi Sulaiman salam termasuk para nabi tersebut wala yaliqu bihi sihru dan tidak layak